بسم الله الحمد لله <clears throat> الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد Nama Allah yang berikutnya Al-Aliyul A'la Al-Muta'al <clears throat> Al-Aliyul A'la Al-Muta'ali al al-muta'al. Ketiga-tiganya disebutkan di dalam Al-Quran juga dalam sunnah Nabi SAW Tapi kita mengubatkannya berdasarkan yang ada dalam Al-Quran. Al-Ali dalam ayat kursi. Dalam ayat kursi akhir penutup ayat eh, wala وهو العلي العظيم dalam surat Al-Hajj, dalam surat Luqman, ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل dalam surat Al-Hajj, وأن الله هو العلي الكبير dalam nah, hadis yang sama dalam surat Luqman juga tapi tanpa huwa dzalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihil batil wa anna Allah huwal aliyul kabir al ali kalau ala a'la jelas ya subbihisma rabbikal a'la al a'la Kemudian kalau al-muta'ali itu dalam surat Ar-Ra'd. Dalam surat Ar-Ra'du. Dalam surat Ar-Ra'du. Ayat ke-9. Alimul ghaibi wasyahadatil kabirul muta'al. Ayat ke-9. Surat Ar-Ra'du ayat ke-9. Nah, secara bahasa sudah jadi satu yang rafun, irtafa, yang tinggi, yang di atas. Ala syai'uluwan fahuwa aliyun. Tingginya sesuatu dengan sebenarnya bahwa fahuwa ali. Fahuwa ali. Ini satu maknanya. Nah, Naik di atas. Baik, bisa maknanya seperti itu. Nah, bisa juga bermakna dia kalau diartikan secara harfiah mengatasinya. Tapi sebenarnya memanjat, menaikinya. Seperti kalimat ala fulanun al-jabala. Ala fulanun al-jabala idza raqiyahu idza raqiyahu ya'luhu uluwan ala fulanun al-jabala. Nah, artinya kan mengatasi kalau dia kita artikan harfiah. Tapi ya maksudnya adalah menaiki. Menaiki naik ke atas gunung. Itu makna secara bahasa. Nah, berikutnya juga bisa bermakna qahara. Bermakna qahara, mengalahkan. Seperti kalimat ala fulanun fulanan. Ala fulanun fulanan ay ghalabat. Ya, ghalabahu. iza qaharahu yani ghalabahu iza qaharahu ala fulanun fulanan mengatasi sama juga seperti itu tapi maksudnya apa mengalahkan Nah, bisa juga bermakna takabbara. Bisa juga bermakna takabbara. Ala fil ard seperti dalam ayat Inna Fir'auna ala fil ard. Inna Fir'auna ala fil ard surat Al-Qasas ayat 4. Surat ke-28 ayat ke-4 itu maknanya dia takabbara fil ard. Menyombongkan diri. Makna ada secara bahasa juga makna al-ali itu tadi tadi ya apa ar-rafi' syarif Baik. Nama Al-Ali disebutkan di dalam delapan tempat dalam Al-Quran. Seperti dalam surat Al-Baqarah, Tadi surah ayat kursi, kemudian surat Al-Hajj, surat Luqman, kemudian surat al Ghafir ayat 12 surat Syura yang mana dengan itu berapa tempat Al-A'la dalam surat itu tadi ya sabdi isma al a'la kemudian surat al-lail illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la Nah, di sini disebutkan oleh beliau maknanya. Tapi sebelum itu, makna al-asma fi hakillahi ta'ala. Sekarang makna nama tersebut bagi Allah jelas menunjukkan bahwa Allah itu Al-Ali. Yani Zul Ulu wal Irtifa. Zul Ulu wal Irtifa. Nah, jadi di sini ringkas oleh beliau rahimahullah Syekh. Walladhi lahul uluwul mutlaq. Lahul uluwul mutlaq min jami'il wujud Allah memiliki ketinggian yang mutlak. Memiliki sifat maha tinggi secara mutlak. Min jami'il wujud dari semua sisi. Itu meliputi tiga perkara kemaha tinggian Allah itu meliputi tiga perkara. Uluwudzat. Uluwudzat. Yang pertama, yang kedua uluwul qadar. Uluwul qadar. Yang ketiga, ulul qahr. Nah. Jadi tiga bagian. zat, uluw zat Nah, bahwa Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala di atas seluruh makhluknya, di atas seluruh hamba-hambanya. Tidak ada yang lebih tinggi dari Allah. Tidak ada yang lebih tinggi dari Allah fawqa kulli syai' laisa fawqahu syai' tidak ada sesuatu pun di atas Allah ini maknanya ulul zat bahwa Allah Maha tinggi zatnya dia di atas seluruh makhluknya istawa 'alal arsy istawa 'alal arsy seperti disebutkan juga oleh beliau Nah, di atas seluruh makhluknya di atas bersemayam di atas al-arsh. Seperti dalam firman Allah Ar-Rahman al arsy istawa. Itu dalam enam tempat di dalam Al-Qur'an. Nah, ini yang dinafikan oleh Asy'ariyah mereka hanya menetapkan dua sifat ulu bagi Allah al uluul qadar dan uluul qahar adapun uluul zat mereka mentawilnya karena menganggap nggak mungkin Allah itu ditunjuk nggak mungkin Allah itu ditanya di mana nah mengisbatkan ya, dan nama-nama Allah sebagaimana sudah-sudah nama-nama Allah itu menunjukkan nama sekaligus sifat nama sekaligus sifat dalalah muta mutabiqah ya nama sekaligus sifat nah dalil-dalil tentang kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala bahwa dia di atas seluruh makhluknya itu tanawwa'at wa ta'addadat beragam. Sampai disebutkan seribu dalil. Yang menunjukkan bahwa Allah itu di atas seluruh makhluknya. Bahwa Allah di atas. Sampai dikatakan seribu, bahkan lebih dari seribu dalil. Ibnu Qayyim menyebutkan membaginya menjadi dua puluh bentuk lebih kurang. Jadi masing-masing bentuk, bentuk itu ada dua ada lima puluh atau lebih dalil nas tentang menerangkan satu persatu rincian, ini Nah, dalam soal yang belum masalah. Nah, nah, pertama bentuk yang pertama di antaranya yang anda, kita ringkas di sini at-tasrih bil fauqiyah tasrih bil fauqiyah jelas tegas menerangkan dia di atas jelas tegas menerangkan dia di atas. Tegas dia ya, atau jelas tegas menerangkan bahwa Allah di atas tasrih, terang-terangan, tegas-tegasan Allah itu di atas. Di dalam ayat ke-18 surat Al-An'am Nah. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Ini syahidnya yang dimaksud tadi. Kemudian surat An-Nahl ayat 50. Surat An-Nahl ayat 50. Yakhafuna rabbahum min fawqihim. Yakhafuna rabbahum min khawfih, min fawqihim. Ini mereka para malaikat takut kepada Rabb mereka yang di atas mereka. Nah, min fawqihim. Nah, itu dalil dari Al-Quran. Sekarang dalil dari As-Sunnah. Terkait yang ini, bahwa Allah di atas, kisah <clears throat> keputusan Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu yang menghukum mati para pria Bani Quraidah. yang ikut berperang menjadikan anak istri mereka sebagai budak tawanan dan membagi-bagi rampasan harta mereka untuk kaum muslimin. Jangan bilang kejam. Karena Yahudi ini pengkhianat kelas berat. Wala tazalu tattali'u ala kha'inatin minhu. Selalu. Tidak pernah mereka dalam perjanjian apapun juga pasti mereka langgar. Jangankan sesama manusia, dengan Allah mereka melanggar. Ini watak Yahudi. Ini ya, Yahudi. Rasulullah menyatakan keputusan itu disahkan oleh Rasulullah dengan mengatakan laqad hakamta fihim hukmillahi alladhi hakama bihi fawqa sab'a samawat fawqa sab'i sama samawat sungguh engkau telah memutuskan perkara tentang mereka hukmillah dengan keputusan Allah alladhi hakama bihi yang menghukuminya dari atas tujuh langit. Disahihkan oleh Syalbani dalam silsilah As-Sahihah. Itu yang bisa dalil yang berikutnya juga bisa takrir dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari hadis Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami dalam Sahih Muslim ketika Rasulullah bertanya kepada budak milik Muawiyah, "Aina Allah?" Dijawab oleh budak tersebut, "Fis sama." Baik, mah tinggi langit. Baik. <clears throat> Ditakdir oleh Rasulullah bebaskan dia. Nah, yang kedua, yang kedua tasrih bil uruji ilaihi subhanah. Tasrih bil uruji ilaihi. Terang-terangan, tegas-tegasan menyebutkan tentang naiknya sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Uruj memanjat atau naiknya sesuatu kepada Allah. Seperti dalam surat yang antum hafal yang biasa sebetulnya dibaca setiap Jumat subuh sajadah ayat 5 surat Alif Lam Mim sajadah ayat 5 yudabbirul amra minas sama'i ilal ard thumma ya'ruju ilaihi Seperti itu juga dalam surat Al-Ma'arij. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi. Nah, oruj. Itu yang kedua. Yang ketiga, tasrih bisu'ud. Sama maknanya, tapi dibedakan kalimatnya, katanya. Yang tadi oruj, bil ma'arij. Ada tangga-tangga untuk mereka memanjat, naik ke langit. Ini sekarang su'ud. as ah, Seperti dalam surat Fatir ayat 10. Surat Fatir ayat 10. Ilaihi yas'adul kalimut tayyibu wal amalu salih yarfa'uhu. Surat Fatir ayat itu surat ke-35 ayat ke-10. Tasrih terang-terangan tegas-tegasan menyebutkan su'udnya sesuatu kepada Allah. Nih, yas'adu al kalimut tayyib wal amalu salih yarfa'uhu. Ada dalil dari juga dalam sunnah. Yang keempat. At-tasrih biraf'i ba'dil makhlukat ilaih. At-tasrih. Terang-terangan, tegas-tegasan. Diangkatnya sebahagian makhluk kepadanya. Allah mengangkat sebagian makhluknya kepada dia. Seperti apa? bal rafa'ahu Allahu ilaihi. Siapa? Nabi Nabi Isa. Juga tadi ayat, ayat 10 tadi. Fatir sama nah, surah Fatir. Wal amal salih yarfa'u. Ya, surat An-Nisa juga dalam surat Ali Imran ayat 55. Inni mutawafika wa rafi'uka ilayya. Yang keempat. Yang kelima, at-tasrih bitanzil syai' minhu atau min indihi. Tasrihu binuzul syai' atau bit nah, bisa makna seperti itu. Nuzul syai' minhu turunnya sesuatu dari Allah. Nah, sesuatu yang turun itu kan dari atas berarti. Sesuatu yang turun itu berarti dari dari atas. Nah, turun tanzilul kitabi minallahil azizil hakim surat az-zumar ayat 1. Itu bisa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa. Nah, anzala minas sama'i ma'an. Anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minat Nah, itu juga nah, sesuatu yang turun dari sisi Allah. Nazala min indillah Kemudian yang keenam, at-tasri bi annahu ta'ala fis sama. Tasri tegas-tegasan disebutkan bahwa Allah di langit. Itu dalam dua ayat surat Al-Mulk muluk Tabaraka Tabarakalladzi biyadihil Muluk ayat 16 ayat 17. Kemudian dalam Sahih Muslim tadi, ya dari Muawiyah bin Hakam As-Sulami. Rasulullah bertanya kepada jariahnya, "Aina Allah?" Ditakrir oleh Rasulullah. "I'tiqha fa innaha mu'minah." Baik. bentuk lainnya, jadi termasuk itu apa namanya takrir Rasulullah juga <clears throat> apa e, perbuatan dalil dari perbuatan yang menunjukkan bahwa Allah di atas ya, perbuatan Rasulullah SAW isyarat ketika beliau menanyakan kepada para sahabat nah wa antum tus'aluna anni fama antum qailun kamu akan ditanya tentang aku apa jawab kamu di hadapan seratus belasan ribu para sahabat Rasulullah bertanya di padang Arafah kata mereka di Jabal Rahmah ya. Fama antum qailun qalu nashhadu in annaka qad ballaghta wa addaita wa nasahta sungguh engkau telah menyampaikan tugas menyampaikan risalah menunaikan amanah dan telah memberi nasihat. Faqala sallallahu alaihi wasallam bi usba'ihi as-sababah yarfa'uha ila sama Allahumma fashhad. Allahumma fashhad. Allahumma fashhad. Ini dari dalil dari fi'liyah. Bahwa Allah di atas. Baik. Nah ini banyak disebutkan di dalam Al-Quran dalam Al-Quran yang jelas lebih dari seribu dalil bahwa Allah itu di atas seluruh makhluknya terpisah tidak butuh kepada tempat tapi Allah itu adalah nah itu dalil dari Al-Quran dan Sunnah dalil akli yang menunjukkan bahwa Allah di atas yang ditunjukkan oleh nama Allah Al-Aliyul A'la wal Muta'al Muta'ali ya, dalil akli. Dalil aklinya bahwa sifat maha tinggi itu adalah sifat maha sempurna. Dan Allah maha berhak untuk memiliki sifat-sifat maha sempurna. Sifat maha tinggi itu adalah sifat maha sempurna. Dan kita wajib untuk mengisbatkan kesempurnaan bagi Allah. Ini logikanya. Kemudian dalil berikutnya adalah dalil fitri, fitrah manusia. Bahwa Allah itu di atas. Seperti kisah Al-Hamadani dengan Abu Ma'ali Al-Juwaini, Imam nah, Walid Imam Haramain. Yang menolak Allah itu di atas. Termasuk ahli kalam Asyairah. Mengingkari Allah itu dia di atas. Ya Imam. Kata beliau. Bagaimana kita membantah, mengingkari sesuatu yang muncul dalam hati kita. Ketika kita dalam keadaan terdesak, dalam keadaan terjepit, kita kemudian mengangkat tangan, menengadahkan tangan kita ke langit. Hati kita tertuju ke atas. Bagaimana kita mengingkari ini? Gak mungkin. Setiap orang itu dalam keadaan resah, gelisah, gundah, tengadah dia ke langit. Ya Allah, ini sebutnya kalau dia punya Allah ya Ini fitrah. Tidak mungkin orang itu bu. Kemudian dalam sujud ketika dia membaca Subhana Rabbiyal A'la, kemana perginya dia? Hatinya ke kiri ke kanan? Tidak, tertuju ke langit, ke atas. Ini fitrah. Tidak mungkin di diingkari. Kecuali orang-orang yang memang rusak fitrahnya karena ilmu ilmu kalam, ilmu filsafat. Nah, ini empat empat dalil yang menunjukkan bahwa Allah itu di atas seluruh makhluknya. Yang ditunjukkan oleh nama Allah Al-Ali, Al-A'la, Al-Muta'ali. Nah, di antara, nah, baik, sekarang buahnya beriman baik itu tadi yang yakni ulu terkait dengan ulu, ulu dzat. Ulu dzat. Bahwa Allah di atas seluruh makhluknya. Sekarang ulu ulu qahr طيب حلو طيب Ulul Qahar Allah maha tinggi dalam hal tadi bahwa Allah mengalahkan segala sesuatu. Qahar, menindas, menundukkan, mengalahkan segala sesuatu. Nah, menunjukkan Allah Mah kuat, perkasa. Tidak ada satupun yang bisa mengalahkan Allah. Wa huwal qahir fawqa Dialah Allah yang Maha mengalahkan. Memaksa, menekan, menundukkan seluruh makhluknya Ini ulu Kahf. Nah. Ini tidak ada satupun yang lolos dari Allah. Tidak akan mungkin ada satupun yang bisa melawan Allah, mengalahkan Allah. Kemudian yang ketiga, ulul kader. Nanti terkait itu dengan nama Allah juga al-muta'al. Kabirul muta'al. Maha besar lagi maha tinggi. Ta'ala Ta'ala nah muta'ali itu yang bisa bermakna tarafa, tarafu mengangkat diri, memuliakan dirinya. Ya, mulia. Mulia agung. Yang ini kan dikatakan mereka ulul qadar. Ulul qadar, maha mulia, maha tinggi. Ulul sya'n Urusannya maha tinggi, maha sempurna. Nah, dari sini dari sini mereka mengartikan bahwa nama Allah yang menunjukkan sifat Allah uluwul qadar bahwa Allah Subhanahu wa taala bersih, suci dari semua aib. Ya. Dengan nama Allah Al-Ali yang menunjukkan eh, semua nama tadi ya, Al-Aliul A'la Al-Muta'ali menunjukkan bahwa sifat-sifat Allah dia ini ulul qadarnya Allah, ulul sya'n bahwa Allah itu suci, bersih dari kekurangan dan aib. Baik terkait dengan zatnya, nama-nama dan sifat-sifatnya maupun perbuatan-perbuatannya. Ini salah satu makna dari makna-makna nama Allah Al-Muta'ali. Al-Muta'ali. Buahnya tadi sekarang beriman kepada nama Allah ini yang menunjukkan sifat bahwa Allah itu maha tinggi, zatnya maha tinggi, maha perkasa, dia mengalahkan seluruh makhluknya, dia maha tinggi, bersih, suci dari semua hal kekurangan yang menunjukkan kekurangan dan aib. Membuahkan pada seorang hamba itu sifat ta'zim kepada Allah. menumbuhkan sikap ta'zim dan dhullan baina yadayhi. Dia meren, ini menghinakan dirinya di hadapan Allah. Merendahkan dirinya di hadapan Allah dan lebur di hadapan Allah. Pasrah sudah. Mau diapakan oleh Allah, dia, tidak bisa apa-apa. Kalah sudah di hadapan Allah. inkisar sekaligus tanzih. Ta'zim tadi termasuk juga sebetulnya tanzih, membersihkan, mensucikan Allah dari berbagai aib dan kekurangan. Ikhlas beribadah kepada Allah dan jauh dari perbuatan-perbuatan yang menunjukkan ke arah membuat tandingan bagi Allah. Salah satu salah satu dari menjadi dalil ini semua itu dalam surat Sabah itu ayat 22 23 itu yang sering kita baca. Qul ud'u alladziina za'amtum min dunillah la yamlikuuna mithqala dzarratin fil fis samawati wala fil ard wa ma lahum fihi min syirk wa ma lahum minhum min dhahir. Wa la tanfa'u syafa'atun indahu illa liman adina lah dan seterusnya. Kemudian buah yang berikutnya beriman kepada nama-nama Allah ini yang menunjukkan sifat maha tinggi dengan semua pengertiannya mendorong kita untuk tidak menggantungkan harapan dan rasa takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ketika seorang itu mengimani bahwa Allah di atas segala-galanya, di atas seluruh makhluknya, mengalahkan seluruhnya, itu berarti dia mengakui, mengimani bahwa Allah itu memiliki kebesaran dan kekuasaan terhadap seluruh makhluknya. Ma min dabatin illa huwa akhidun binasiyatiha. Tidak ada satupun belata binatang makhluk di alam semesta ini melainkan Allah yang menggenggam ubun-ubun mereka. Allah yang membuat jantung-jantung mereka berdenyut berdetak. Allah yang membuat paru-paru mereka bergerak mengeluarkan dan menarik nafas. Kalau Allah lepaskan, Allah hentikan, Allah Maha Kuasa melakukan itu semua. Maka Ketika dia tahu kebesaran Allah dan keagungan Allah ini maka akan tumbuh mestinya rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia akan menjaga diri dari hal-hal yang mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. nah ya. Nah, ini orang-orang yang beriman kepada kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu nama Allah Al-Ali, Al-A'la dan Al-Muta'ali. Sekarang kita lihat nama Allah yang salih paling sering juga ya. as Al-Basir disebutkan dalam beberapa tempat dalam Al-Quran seperti dalam ayat banyak ayat ya. Inna Allah sami'un basir wa kana Allah sami'an basira. Ayat-ayat tersebut. Nah, kadang-kadang digandingkan dengan sami'un qarib Kalau dalam hadis itu dalam bentuk perbuatannya. Sami Allahu liman hamidah sebenarnya. Baik. as bagaimana sifat-sifat yang apa nama-nama Allah yang lainnya menunjukkan kepada sifat Allah ini di antara ini termasuk buah ya mengisbatkan sifat Allah yaitu bahwa Allah lahus sama memiliki pendengaran bahwa Allah Maha mendengar. Nah, ini Allah mendengar semua yang diucapkan oleh makhluk makhluknya dengan berbagai macam bahasa, hatta binatang. Mendengar semua suara, sekecil dan sehalus apapun. Allah itu yasma'u sirra wan najwa. Allah mendengar bisik-bisik najwa dan juga mendengar rahasia-rahasia yang disembunyikan oleh setiap masing-masing kita. Nah, tidak ada yang luput dari pendengaran Allah. Tidak ada yang lolos Hatta walaupun dia itu sembunyi di atas di dalam tujuh lapis bumi. Dalam bunker yang serapat apapun. Nah, Allah mendengar. Jauh misalnya terbenam dia terdampar di dasar lautan paling dalam misalnya. Allah dengar Tihan. Allah dengar suaranya. Nah, Nah, di sini as-sami as bisa bermakna as-sami, tapi as-sami lebih ablaq lebih baligh, lebih sempurna. Karena sifat mubalaghah menunjukkan lebih. As-sami bisa bermakna as-sami, mendengar, yang mendengar. Nah, itu bisa bermakna satu al-qabul wal ijabah. Al-qabul wal ijabah Nah, itu diantara makna-makna as di mana al kabul wal ijabah, menerima dan mengabulkan. Nah, oleh Ibnu Qayyim disebutkan ada empat pengertian. Kata-kata as mendengar itu ada empat makna yang pertama yang menangkap dan mendengar suara ini secara umum ya yang namanya asamu ya. yang kedua mendengar dalam bentuk memahami mengerti terkait dengan makna Yang ketiga, ijabah, mengabulkan, memberi apa yang dipinta. Yang keempat, menerima dan tunduk. Menerima dan tunduk ini sama. Ini ada dasar juga disebutkan dalam hadis ya seperti hadis Rasulullah kalau yang mana terakhir ini asam wa ta'ah. Nah, alaikum bisam'i wa ta'ah. Ini artinya mendengar, menerima dan tunduk. Baik. Pengertian yang pertama, menangkap suara itu didalilnya dalam surat Al-Mujadilah ayat 1. Qad sami Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha. Allah mendengar, menangkap suara. Tahu, dengar Allah apa yang dia ucapkan. Apa buktinya? Itu di hadis Bunda Aisyah radhiyallahu anha yang menceritakan saya di dalam kamar tapi tidak mendengar apa yang dikatakan oleh Khawla bersama Rasulullah. Padahal di balik kamar. Sementara Allah di atas tujuh lapis langit mendengar apa yang dikatakan oleh Khawla. Ini Qad sami'allahu qawla lati tujadiluka fi zawjiha. Kemudian yang kedua tadi sam'u fahmin, memahami, mengerti. Itu dalilnya surat Al-Baqarah ayat 104. Wala la taqulu ra'ina wa qulu durna wasma'u. Wasma'u juga ayat sami'na wa ata'na. Kami faham dan kami taati. Dua-duanya surah Al-Baqarah yang satu ayat 104, yang satu ayat 285. Yang ketiga tadi samu ijabah ini mengabulkan dan memberi apa yang diminta, mengabulkan ijabah. Nah, mungkin bisa dengan Allah alam. Kalau Anda niat pakai apa? Mungkin dengan ayat surat Ibrahim itu inna rabbi sami'ud du'a. Inna rabbi sami'ud du'a. Kemudian dalam hadis Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Kemudian yang terakhir mau kabul ini menerima dan tunduk menerima dan tunduk nah ini firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 41 sema'una lil kadib sema'una lil kadib mereka berdalil dengan ini sema'una lil kadib yakni mereka menerima dan tunduk tanpa mengingkari mendengar ini menerima kedustaan dan tidak mengingkarinya. Ini samauna lil kadhib. faedah maslakiyahnya. Nah, ketika seorang mengimani nama Allah as bahwa dia mendengar segala sesuatu Allah Maha mendengar setiap gerak gerik dan diamnya seseorang. Keimanan ini akan membawa dia untuk senantiasa dalam keadaan muraqabah lillah. Akan membawa dia untuk senantiasa muraqabah lillah, merasa diawasi oleh Allah selalu merasa diawasi oleh Allah dalam setiap keadaannya. Nah, ya. artinya dia akan mikir bagaimana saya akan mengucapkan ini, padahal Allah mendengar. Nah, nah dia akan menjaga dirinya untuk mengucapkan sesuatu yang mengundang murka Allah menahan dirinya untuk tidak mengucapkan sesuatu yang mengundang murka Allah. Nah, nah ini membuat dia terjaga dari perbuatan dan hal ini adalah ucapan-ucapan keji dan mungkar walaupun dengan bisik-bisik. Faedah yang berikutnya, ketika dia tahu bahwa Allah itu Maha Mendengar, maka seorang hamba tidak akan pernah berputus asa mengharapkan rahmat Allah. Dia akan senantiasa memanjatkan doa walaupun dalam sekecil apapun doa tersebut, sependek apapun doa tersebut. Dia akan selalu Nah, berdoa kepada Allah karena besar harapannya inna rabbi lasami'ud du'a bahwa Allah Maha mendengar doa mengabulkan doa nah, tidak akan pernah dia berhenti dalam ber, berdoa tidak mudah takut ya karena dia tahu Allah mendengarkan keluhan nah inilah benar ini dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, wallahu taala a'lam Sami' ya. Sudah berapa? 11, 12. Allah Al-Ilah Rabb Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Malik lagi al ali al A'la Al-Muta'ali 10 11 ya 11 masih 8 88 lagi berarti 88 hari ya <laughs> Nah, insya Allah kita ringkas-ringkas saja. -ringkas